Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini soan dalam rangka yang banyak dalam beberapa rangka rangka halal bihalal rangka haul rangka 40 harinya Kiai Asrar dalam rangka pembukaan Ma'had Ali kebun jambu pembukaan vokal, gedung vokal, forum komunikasi alumni. Mudah-mudahan jumpa kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah manfaat di dini wa dunia wa akhirat. Amin. Karena acaranya banyak jadi ini agak repot itu kalau kalau tidak di bab-bab bab pertama Mahat Ali bab kedua gedung tapi saya ingin kita semua menghormati sesepuh kiai yang telah memberikan sesuatu kepada kita mari kita bersama-sama menundukkan kepala dengan ikhlas hati membacakan surat al-fatihah untuk yang mulia almarhumlah walmarhum Kiai Muhammad dan Kiai Asrar. Al-Fatihah. Saya pada malam hari ini merasa bahwa kiamat masih lama. Meskipun konon kiamat sudah berlalu. Nah konon tanggal 12 bulan 12 tahun 12 yang lalu kiamatnya datang kita ini lebih akhir dari kiamat kalau saya melihat media sosial saya melihat televisi lihat youtube lihat facebook pikiran saya kiamat sudah dekat tapi malam ini saya melihat wajah-wajah bersemangat untuk mengkaji untuk menguli-uli melestarikan budaya, pendalaman ilmu pengetahuan ala pesantren, maka saya yakin insya Allah kiamat masih lama. Di luaran sana yang membuat saya ketir-ketir khawatir kiamat sudah dekat karena banyak orang-orang yang dengan angkuh dan sombong merasa paling Islam. Sementara tidak pernah ngaji di pesantren. Ini tidak masuk akal sama sekali. Kalau mengaku paling Islam, paling tidak dia pernah ngaji pasangan Paling tidak pernah ke pesantren berapa tahun gitu. Kalau tidak pesantren, ngajinya hanya kepada Kiai Google. Lalu merasa Islam sendiri. Itu <laughs> membuat kita geli. Dan itu terjadi. Sekarang ini fenomena yang ada. Kita melihat mereka yang karena budaya instan gara-gara ikutan sama bakmi itu orang sudah tidak mau menanak nasi lagi tidak mau menanak bakmi repot-repot mususi tidak mau repot-repot memasak ya tinggal aja beli bakmi kasih air panas sudah laku gimana instan tak usah repot-repot belajar segala macam beli saja ijazah langsung dokter tidak usah bekerja keras-keras di pasar di mana-mana udah tinggal korupsi saja dapat kalau banyak kiai-kiai instan ustad-ustad tiban yang kita tidak jelas lagi dari mana dia dapatkan ilmu itu? Kalau dokter, dokter Andes, itu dia akademisi itu punya diploma. Anda dari mana mengatakan dokter Andes? Saya dokter Andes dari UI ini, fakultas ekonomi. Anda insinyur dari mana? Saya insinyur dari ITB ini diplomanya, ijazahnya. Tapi kalau kiai ustaz ada di rumah, Jadi siapa saja boleh. Siapa saja bisa bikin dirinya sendiri ustaz atau kiai. Dan akan banyak yang percaya. Karena di atas bapau kokul di ilmin ali. Di atas orang yang pandai ada ya lebih pandai Watah tahta jahilin jahil. Di bawah orang yang bodoh ada yang lebih bodoh. jangan terpukau kalau ada orang bodoh lalu diikuti orang banyak. Yang perlu kita lihat adalah dari mana ilmunya. Karena kita terbiasa dengan budaya instan, kita tidak banyak berpikir lagi Orang mengatakan itu ustaz, ya kita ikut. Mengatakan itu ulama, kita bilang ulama. Mengatakan itu kiai, kita ikut kiai. Mestinya karena tidak ada diploma, tidak ada ijazah, kita perlu rekam jejak. Jadi kalau ada yang dipanggil ulama, kiai, harus ngajinya di mana? Pernah dipesankan apa? Apa keluaran ma'ali mana Kita tidak perlu melakukan itu. Orang dengan sombong mengatakan, dengan arogan mengatakan, kita jangan ikut kiai, kita harus kembali ke Quran, kembali ke Sunnah Rasul. tidak bisa, kita mau berislam harus langsung ke Al-Quran dan Sunnah Rasul ya, baca Quran aja nggak bisa. Ternyata usut punya usut yang dimaksudkan kembali ke Quran itu kembali ke Quran terjemahan Bipa. Kata orang Mesir musmaul, tidak masuk akal. Tidak bisa. Dia pikir Al-Quran itu dengan melihat Quran Departemen Agama terus langsung bisa ngerti maknanya Quran bisa ngerti firman Allah bisa ngerti kehendaknya Allah kalau berfatwa dengan itu golun mubilun maka terjadilah sesat dan menyesat saya berkatakan berkali-kali Quran itu tidak bisa diterjemahkan apalagi di dalam bahasa Indonesia yang miskin kosakata Tak bisa. Orang Arab saya sering mengatakan, orang Arab mengatakan zaitun qaimun. Aku mengatakan koma zaitun. Mengatakan yakumu zaitun. Zaitun koma. Zaitun yakumu. Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan la qaimun sudah tujuh. Karena Zaidun qaiman. Inna Zaidan qom. Inna Zaidan yakum sudah sepuluh. Itu orang Indonesia hanya menerjemahkannya hanya Zaid berdiri. Tak. Berapa yang hilang dari nuansa itu? Belum kita berbicara soal sastranya. Padahal salah satu mukjizat Al-Quranul Karim adalah sastranya, keindahannya. Anda sering baca surat apa Yasin malam Jumat itu. Sana ketika Allah Taala mengutus dua utusan didustakan oleh kaum ketika mereka datang pertama kali mengatakan inna ilaikum mursal inna ilaikum mursal ketika didustakan nabi thalithin Allah memperkuat dengan utusan yang ketiga yang ketiga itu mengatakan apa Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursal. ini maknanya sudah berbeda dengan utusan yang tadi. ada nuansa berbeda Jadi kalau mau mengatakan kembali ke Quran, ya maknanya ngaji di pesantren. Titik. Kalau tidak sama saja dengan bohong. Kalau mengatakan kembali ke Quran, ya ngaji di pesantren. Tidak bisa. Orang melihat Quran harus mengerti bahasa Arab, harus mengerti balakoh, badek, bayan, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, asbabun nuzul, banyak sekali yang harus dipelajari. Hanya buka Cuman bipak, lalu tentang petenteng harus kembali ke Quran. Potongan. Pemahat hari. Di pesantren itu ada tradisi yang tidak ada di mana-mana ini harus dipertahankan di Mahat Ali ini. Pesantren itu dulu saya mengatakan dulu karena ada pesantren sekarang. Saya selalu akan mengatakan kiai dulu karena ada kiai model sekarang. Pesantren juga, pesantren dulu itu mempunyai tradisi pertanggungjawaban ilmiah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh perguruan-perguruan dimanapun. Tanggung jawaban ilmiah dalam pesantren dulu, mudah-mudahan sekarang juga, mudah-mudahan juga dipakai oleh al Ali, Kebun Jambu juga, adalah pertanggungjawaban ila yaumil qiyamah sekarang banyak sekali mubalek-mubalek yang dengan gagah per, perkasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda inamal a'malu niat jadi yang penting adalah inamalnya saudara-saudara karena Rasulullah telah berkata inamal a'malu niat seolah-olah dia tetangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enak saja mengatakan Rasulullah bersabda. Tapi kalau kiai pesantren mengatakan Rasulullah bersabda, bisa dipertanggungjawab. Dari mana kamu dengar? Tahu kalau Rasulullah Rasulullah itu 15 abad yang lalu, sedangkan kalian hidup sekarang. Bagaimana kalian tahu bahwa itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau itu bukan sabda Rasulullah, kamu katakan sabda Rasulullah, kalau ya tafawa, mak ajak hilang. Siapkan pantatmu di api neraka. Jauhnya. Kan. Dari mana kamu benar? Kalau saya yang ditanya, saya, saya jawab. Saya dari guru saya, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Ali Maksum, Kiai Mazduki, Kiai Mahrus Ali, Syekh Al-Fadani, silahkan tanya mereka mereka akan tanya kepada Kiai Bisri misalnya Kiai Bisri gimana kamu mengatakan itu sabda Rasulullah dan kamu katakan kepada santrimu anakmu Mustafa Bisri saya mendengar dari Syekh Umar Hamdan silahkan tanya Syekh Umar Hamdan Syekh Umar Hamdan akan ditanya dari mana kamu bisa mengatakan kepada Kiai Bisri bahwa ini sabda Rasulullah saya dari Syekh Fatih Oh, ditanya saya paling akan menjawab dengan rinci sekali. Ini dari guru saya, guru saya, guru saya. Sampai akhirnya sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Rasulullah dari mana? dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah Rabbul bisa. Ada pertanggungjawaban dunia, Ada mata rantai fitilah. Itu kelebihan salah satu kelebihan dari pesantren. Jadi kiai-kiai dari pesantren mempunyai mata rantai. Kalau mengajar eh, dia punya mata rantai sampai aku ambil al itu satu. Meskipun sekarang meskipun sekarang misalnya tidak menggunakan model dulu kalau model dulu ada namanya ijazah. Jadi santri-santrinya dikasih ijazah bukan eh, ijazah di sekolah-sekolah enggak. Dikasih ijazah kamu saya beritahu ini dari Rasulullah SAW saya dapat dari ini, dari ini, dari ini, dari ini sampai Rasulullah. Ini bunyinya. itu hanya salah satu keistimewaan pesantren. Di pesantren berbahagialah para wali santri yang menitipkan santri-santrinya di pesantren. Berbahagialah santri-santri yang di situ. Tadi sudah sudah disampaikan oleh Kiai perempuan. Jadi repot sekarang. Kalau dibilang nyai itu istri saya yang bukan yang tidak ngalim saja dibilangnya itu juga karena suaminya kiai ada nyai itu yang suaminya tapi ini nyai yang kiai perempuan kan lain itu ayo pasti jadi itu harus apa namanya ulama-ulama perempuan harus cari bahasanya sendiri Sebab kalau nyai nanti bisa jumbuh dengan nyai yang istrinya kiai. Atau yang kiai itu istrinya aktris dadang. Tadi dibilang oleh Nyai Afriah tentang doanya Kiai Muhammad. Dan itu memang salah satu ciri yang tidak ada di perguruan-perguruan manapun juga. Tadi sudah saya katakan tentang pertanggungjawaban ilmiah itu juga tidak ada di perguruan-perguruan lain. Yang kedua ini keistimewaan di pesantren. Pesantren itu kiainya itu mendidik santri tidak hanya luar saja, tapi luar dalam. Luar itu artinya bukai kitab kuning dijelaskan diterangkan dan segala macam itu tapi saya ingin cerita saja ayah saya sendiri ayah saya itu Kiai Bisri Mustafa tapi Nyai Mas Riah terlalu keliru menyebut karena memang namanya balik-balik ayah saya Bisri Mustafa saya Mustafa Bisri gitu ya jadi ayah saya Kiai Bisri Mustafa itu pernah bilang pada saya kamu nanti kalau punya anak syukur punya santri ya mungkin kelihatannya saya itu tidak pantas jadi kiai jadi kalimat ayah saya itu begitu nanti kalau kamu punya anak syukur punya santri itu kata-kata begitu kan artinya nggak begitu percaya tuh kalau saya jadi nanti nah jadi kiai itu kalau kamu nanti punya anak syukur punya santri kamu didik luar dalam lahir batin jangan lahir saja. belum saya tanyakan maknanya apa beliau sudah menonton. saya ini kamu tahu sendiri di samping saya mengajar di pondok pesantren saya itu sering diundang kemana-mana saya sering diundang ke Jakarta, ke Cirebon, ke Banyuwangi, Kalongan, mana saja Kadang-kadang panitia itu tidak peduli ini di pondok saya kaya atau tidak. Kiai, saya tidak kaya ini. Alah Kiai, santri Pak Kiai kan setiap hari dengan Pak Kiai. Kami yang di Pekalongan tidak setiap hari. Sekali-sekalilah Pak Kiai datang ke Pekalongan. Jamaah kami di Pekalongan. Seringkali saya itu, kata ayah saya, seringkali saya itu diundang tidak pada saat pray. Bandingkan dengan orang-orang sekolahan. Kalau sudah tidak pray, tidak bisa digudang buka. itu. Ini enggak kalau di pesantren, kiainya dia harus kompromi sama panitia itu. Kadang-kadang tidak waktunya play saya harus ke Pekalongan harus ke Tirpot harus ke Kendal harus ke Banyuwangi dan pada saat semacam itu saya selalu sebelum naik panggung naik mimbar saya selalu menajat kepada Allah Ta'ala saya mengatakan kepada Allah Ta'ala ya Allah saya kesini ini diundang oleh saudara-saudara saya untuk menyampaikan firmanmu dan menyampaikan sabda Rasulmu Muhammad Shallallahu Alaihi Tapi sementara saya di sini, saya meninggalkan santri-santri saya yang dititipkan orang-orang tuanya kepada saya untuk saya duduk. Maka ya Allah, Apabila amal saya di sini ada pahalanya, tolong ya Allah, tidak usah diberikan kepada saya. Ganti saja itu dengan kebutuhnya hati santri-santri saya yang sekarang sedang baik dari ajaran saya. Jadi saya belum tanya itu ada pahala kok ditukar-tukar dia mengatakan saya masih bisa beramal yang lain tapi santri-santri saya itu mengharapkan dari saya saya bisa beramal yang lain lah biar ini untuk mereka dulu saya pikir itu itu hanya ayah saya saja yang kelakuannya begitu ternyata semua kiai pesantren itu begitu buktinya yang saya tahu kiai Allah yang kamu kiai Umar Mangkuyudan Hamilul Quran orang yang bukan hanya hafal Al-Quran tetapi perilakunya mengepas-ngepaskan dengan Al-Quran Kiai Umar dari Solo pulang. Suatu hari Kiai Umar ini mau manggil lurah pondok. Sini apa namanya lurah pondok? Kepala pondok juga. Ya? Kepala pondok lurah pondok. Di sana namanya lurah pondok dipanggil. Pak, aku dicatatkan namanya santri yang nakal-nakal ya. Di ranking ya. Ternakal nakal sekali nakal agak nakal gitu ya wah ini udah pondok senengnya kok apa kamu sekali diberitahu pengurus jablek saja sekarang kiainya sendiri yang minta nama langsung ditulis pakai spidol merah besar besar. bulan bin bulan asli dari sini dari sini ternakal bulan bin bulan memang dari ini nakal sekali bulan bin bulan bin pulan dari daerah ini nakal sampai ke agak nakal sampaikan kiainya ditunggu sehari dua hari seminggu dua minggu kok nggak ada tanda-tanda apa-apa akhirnya nggak tahan ini lurah pondok diberanikan diri sowan kiai Kiai mohon maaf itu kok santri-santri kok belum ada yang diusir Loh, santri yang mana yang diusir itu itu yang nakal-nakal itu Loh, kok diusir lu dipondokkan ke sini ini karena nakal supaya tidak nakal Nah kalau sampai masih nakal diusir kan dia? Ya? tetap nakal di sananya. Gimana? Lula-lula untuk apa itu? Minta namanya yang ternakal segala macam. Enggak tanya begitu. Jangan seperti orang Indonesia asal menyimpulkan saja. Iya Kiai untuk apa itu namanya? Ini, kamu kan tahu sendiri setiap malam jam 2 ke atas saya selalu mendoakan santri-santri saya saya minta nama itu nanti untuk saya prioritaskan ini khususon bulan bin bulan bulan yang khususon bulan jadi semua santri didoakan nama kiai tapi ada buat khususon ini anak-anak karya dikasih khusus pada waktu ada acara khataman di suatu daerah di Jawa Tengah tidak usah saya sebut namanya nanti sampai cari nanti itu Man Al-Quran kayaknya masih muda jauh lebih muda dari, saya wantri banyak saya ceritakan saya ceritakan apa yang dilakukan Yai Umar ini kiainya iya aja tunduk saja ini orang-orang pada ketawa ya nak ketawa sendiri dulu begitu saya selesai pidato kiai ini ngerangkul saya alhamdulillah kiai kiai tidak nyebut nama lah bapak saya itu yang kali itu ini luar biasa tapi sampai nanti santri sini jangan lalu terus nakal ya. Supaya diprioritaskan <laughs> sama kiainya. itu masya Allah. Saya dengar berita itu di Universitas Gajah Mada itu mengadakan kerjasama dengan pesantren. Nah, ada. Jadi akan diuji tadi seperti yang disampaikan Udir tadi itu. Jadi dari pesantren nanti akan diuji kalau lulus dia ya langsung kuliah kalau tidak lulus nanti ada edadi, persiapan untuk menuju kuliah dari pesantren yang daftar 11 yang lulus 10 bingung orang-orang bingung sampai rektornya sendiri bingung Gimana mereka bisa lulus? Apakah yang diujikan ini dipelajari juga di pesantren-pesantren itu? Kalau di pesantren tidak diajari. Kalau nanti ini di Mahat Ali ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau pesantren-pesantren biasa yang salah itu kan tidak ada pelajaran bahasa Inggris terus macam-macam matematika segala macam. Kok ini bisa lulus 10? sampai disidangkan direktorat disidang kira-kira apa yang menyebabkan mereka bisa lulus ternyata ada tiga faktor paling tidak yang menyebabkan mereka lulus itu yang pertama santri itu kalau harap ujian tidak pernah lupa baca bismillah <laughs> baca bismillah kedua santri kalau ujian di luar ini selalu minta restu kiainya dan jangan gemen-gemen restu kiai itu itu tadi yang saya ceritakan santri ternakannya kiai Umar itu jadi kiai besar dan harus yang ketiga kata ini kesimpulan dari rapatnya ini di pesantren itu ada tradisi belajar setiap setiap saat setiap hari tidak model anak sekolah itu kalau akan ujian saja tiga bulan sebelum ujian baru belajar kalau di pesantren setiap setiap malam ada ada belajar acara-acara belajar jadi ini kelebihan-kelebihan dari pondok pesantren ada satu lagi yang sebetulnya ini dulu merupakan khas milik sate yaitu pendidikan sekarang ini di Indonesia di negeri kita ini dirancukan antara pendidikan dan pengajaran padahal itu dua hal. Pendidikan satu hal, pengajaran satu hal. Dalam bahasa Arab, pengajaran itu taklim, pendidikan itu tarbiyah. Taklim atau pengajaran itu hanya dalam tanda kutip pemberian informasi. Santri dikasih informasi bahasa Inggris, ngerti bahasa Inggris. Dikasih informasi sejarah, ngerti sejarah Dikasih informasi hadis bisa hadis. Dikasih informasi Quran ngerti Quran. Tapi kelakuannya Qurani atau tidak itu tidak urusan. Itu urusannya tarbiyah. Dan yang bisa merubah perilaku kita adalah tarbiyah. Kalau sekedar taklim hanya pemberian informasi. Kalau sekedar taklim saja pemberian informasi saja komputer saya itu ngalim sekarang iya dia ngapal kapal bukan hanya ngerti kapal tafsir tafsir mulai tafsir jalalain tafsir kozin tafsir baidowi tafsir Qurtubi tafsir Abdul Qadir tafsir apa apa saya tanya ini mak ayat berapa sekarang klik langsung jawab maknanya apa klik langsung jawab kapal putus putus ah sak sanaknya sak sak segala macam kenapa karena saya beli informasi saya masuk informasi tapi ya itu meskipun saya duduk di bawah dia antre-antre di atas meja terus ada dulu di pesantren itu prioritasnya adalah pendidikan taklim nomor sekian maka dulu itu dibuat nyek nyek anak sama orang-orang luar itu cuma pesantren itu pendidikan nggak ada klasikal, nggak ada kurikulumnya, nggak ada silabusnya. Balas bahkan saya pernah mengalami itu pijat aja nggak ada, bangku aja nggak ada. Jadi saya nulisnya di atas untungnya kawan. Kalau yang ngantuk ya tulisannya udah tidak karu-karuan. Kiainya juga gitu, mengajarnya sambil ngantuk-ngantuk sedikit. Gitu. Hmm. innamal innamal amal angel mamu angin pestine apa niku wau bener amal berapa napa niku wau ngamal gitu jadi enggak jelas jadi ini ngaji kok begini dan bulat gitu apalagi kalau ngaji pasangan itu <laughs> ya ini sambil ngantuk ngantuk ambil ngantuk ngantuk tiduran santrinya yang nakal kayaknya tuh bangun terus aku dibuka jendela lima kebet itu jadi cepet hatam Kenapa begitu? Karena ini nomor sekian. Yang dipentingkan adalah taktik tarbiyah ketika dikritik di luar kritik pesantren itu akhirnya pesantren pun kemudian bergerak melakukan pembaruan-pembaruan lalu semua pesantren mempunyai sekolah-sekolah yang bagus bukan hanya bangku kelas ada kurikulum silabus dalam macam bahkan ada direkturnya ada dewan gurunya segala macam bahkan sampai pada pakaian seragamnya murid-muridnya itu ada dewan guru ada segala macam kiai harus tinggal sini aja gimana sehariannya tinggal terima laporan aja kadang-kadang ya ini sudah undang aja sudah semuanya sudah ada direkturnya ada asatir ada segala macam dewan guru sudah akhirnya terus banyak kiai-kiai terus cari nah, kerjaan di luar lah kadang-kadang jadi tim sukses macam itu mestinya tidak tidak ijolan itu apa bahasa aslinya tidak tukar jadi tarbiyah ditukarkan taklim di mestinya taklim dibuat memperlengkapi keistimewaan pesantren yaitu yang namanya tarbiyah saya sudah mengusulkan kemarin saya usulkan lagi nggak tahu dengarkan bangga sama Pak Jokowi ini pendidikan nasional ini harus kita bicarakan dengan sungguh kita datangkan tokoh-tokoh akademisi dan tokoh-tokoh pesantren untuk merembuk bersama sehingga kita punya konsep utuh tentang pendidikan nasional kita yang tidak hanya berisi pengajaran-pengajaran tapi juga pendidikan sendiri. Nanti kalau sudah utuh, punya konsep yang utuh, dipayungi oleh undang-undang pendidikan. Sehingga bagaimanapun menteri-menteri pendidikannya berganti, tetap konsep ini kalau ada menteri baru, kebijaksanaannya tidak boleh keluar dari koridor konsep. Tidak seperti sekarang. Setiap ada menteri baru, kebijaksanaannya baru. Yang menjadi korban murid-murid. Dia ya, kalau lima tahun maka lumayan lah gantinya. Kalau seperti kemarin baru dua tahun ganti. Repot. Sekarang orang bingung tentang lima hari sekolah dan seterusnya. Nanti ganti sekarang lima hari sekolah. Ya, apa bahasa Inggrisnya itu? Eh, full day school. Terus nanti tidak hanya full day school, seminggu penuh menteri anyar. Menteri baru nanti bikin lagi. Dan ada standarisasi. Saya usulkan pendidikannya ambil aja dari pendidikan pondok pesantren. Pengajarannya silakan. Yang sekolah formal sekarang sudah bagus. Tapi sekarang saya ingin tahu gimana letaknya tarbiyah pendidikan di sekolah-sekolah SD sampai ke perguruan tinggi yang formal itu. Kalau di TK saya tahu ada di tarbiyahnya. PAUD ada, TK ada, SD mana itu? Kalau sekarang saya bertanya kepada sampean semua, kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kalian sekarang ini adalah hasil dari pendidikan nasional kita. Saya kalau ngomong begini, logis atau tidak? mantiki atau tidak? Kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita sekarang ini adalah hasil pendidikan nasional kita selama ini. Ini logis apa enggak? Masuk akal apa enggak kalau saya mengatakan begitu? Mantiki atau tidak? Pertanyaannya sekarang, sudah puaskah kalian dengan pemimpin-pemimpin sampean sekarang ini? Kalau jawabannya tidak puas atau belum puas, artinya pendidikan kita masih belum memuaskan. Masih perlu disempurnakan. Saya kalau disuruh milih, ini orang terdidik apa terpelajar? Mau pilih mana? Terpelajar apa terdidik? Saya akan pilih yang terdidik. bahkan kalau disuruh milih orang bodoh terdidik dengan orang pintar tidak terdidik saya tetap milih yang bodoh orang bodoh yang terdidik yang mempunyai akal lebih dari pintar tapi tidak terdidik kalau orang bodoh orang bodoh jahat itu gampang megangnya gampang nangkepnya gampang ngadirinya gampang masukkan penjaranya gampang oh, Orang kurang bodoh masa mau curi kok bawa linggis olahan, antok malam-malam hari-hari bawa linggisnya tidak usah polisi tidak usah hansip banser aja udah tahu ini mesti mau nyolong ini dia bodoh. Gampang nangkepnya. Ngadilinya cepat sekali. nyuri ayam satu, dua, tiga bulan masuk langsung. Doknya cepat sekali. Masuknya juga cepat. Ini kalau orang bodoh. Kalau orang pinter yang nolong. Ini nggak pakai linggis, pakai pulpen. Kelihatan orang hanya ganti nol saja sudah satu setengah triliun tangkapnya sulit sudah tertangkap ngadilinya sulit sudah tersangka itu ya. kita mau diadili sulit sudah diadili sudah diponis masukkan penjaranya sulit sudah masuk penjara masih keluyuran keluar itu kalau orang pinter nyolong itu kalau tidak terdidik lebih baik bodoh sebelum ini menjadi uh, konsep pendidikan nasional kita minta supaya pesantren ini dipertahankan jangan dibuka Ma'had Ali boleh mengambil sistem pengajaran yang bagus itu kan kurikulum silabus pakai jenjang-jenjang dan segala macam tapi pendidikan yang mengutamakan kepada akhlak al-karimah itu harus tetap dipertahankan sebagai ciri dari pesantren. Dengan demikian nanti Mahat Ali tidak usahlah nanti dari Mahat Ali mau kemana enggak Mahat Ali langsung terjun di masyarakat juga aja jadi tokoh masyarakat enggak usah dari sini nanti ke IAIN eh, ke UN ngapain di sini harus lebih tinggi jangan sama ah, tadi kan sama dengan Gama sama dengan UI sama dengan UIN kok sama sih harus di atas sih Oke, model di atas sih Ya kalau perlu keluaran dari UI keluaran di ITB bisa masuk ke Mahat Alif jangan itu ini menerima lulusan dari Gajah Mada untuk mendalami oke atau betul itu sekarang ini sampai lihat orang-orang yang sok agamis sok islamis yang pertentang-pertentang seolah-olah wakilnya Gusti Allah itu kalau sampai teliti, mereka dari sekolah-sekolah sekolah-sekolah negeri yang eksak dari ITB dari ITB itu kenapa? karena mereka selama ini cekok itu taklim saja tanpa ada tarbiyah nah, kalau dia ingin baik betul dia masuk ke pesantren dari ITB dari PP masuk pemahat alih jeruk lengkap nanti dia itu keluar juga jadi petita petita cok tidak pakai ilmu gitu terus sekarang ini orang-orang ada ikut mereka karena mereka kelihatan gagah mereka dosen teladan di sana dosen apa dulu dosen teladan teknik kalau diikuti orang-orang yang ingin tahu usul fikih itu Bahkan tidak usul fikih, tidak fikih saja. Islam itu sendiri dianggap mereka tokoh Islam. Tidak masuk akal saya. Terus berkuar-kuar ke sana kemari Quran langsung, sunnah langsung. Katakan, betul Quran langsung, sunnah langsung tapi Anda harus ngaji dulu di Mahat Ali kebencang Wah, sudah setengah satu ini. Saya kira <laughs> saya ini uh, sudah ribuan kilometer saya dari mulai dari Lumajang ke Sumeneb, Batang-Batang tempatnya Jawa Imron itu Sumeneb masih kesana lagi seperti Cirebon ke sini masih yang kilometer terus ke Salatiga Kalongan Cirebon apa? maka mohon maaf tadi saya minta baik alamat karena ini tangan saya masih keplain bukan terlalu banyak salaman tapi terlalu banyak senjat-senjat sama banser-banser itu jadi Salaman di hati saja tadi ya. Salaman di hati saja. Saya kira ini kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi saya apa namanya <laughs> saya apa namanya saya mendoakan mudah-mudahan Mahat Ali yang yang diluncurkan ini menjadi betul-betul Mahat Ali yang Ali yang tinggi sekali, ada yang lain di bawah. Karena tidak hanya eh, kepada taklim saja, tapi terutama kepada tarbiyahnya. Dan ini tadi ada yang pesen supaya saya baca puisi. juga, juga ya? Nanti disangka nyanyi nyai Mas Rian. bisa menilai nyai sampean dengan saya ini kira-kira. sebelum saya akhiri saya akan baca satu puisi berjudul Allahu Akbar. Orang, orang selalu takbir tapi tidak selalu tahu seberapa besar Allah Ta'ala itu. Sehingga mulutnya mengatakan Allah Maha Besar tapi batinnya tetap membesarkan diri sendiri. Ini judulnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke kalian menghali par, Membuat makhluk-makhluk kecil gentar tergetar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Urat-urat leher kalian membesar meneriakkan Allahu Akbar. Dan dengan semangat jihad. Nafsu kebencian kalian membakar apa saja yang kalian anggap mungkar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seandainya tujuh setengah miliar manusia penghuni bumi sebesar debu ini sesat semua atau saleh semua tak sedikit pun mempengaruhi kebesaran Allah. Melihat keganasan kalian, aku yakin kalian belum pernah bertemu Ar-Rahman yang kasih sayangnya meliputi segalanya. Bagaimana kau begitu berani mengatasnamakannya ketika dengan pongah kau melibas mereka yang sedang mencari jalan menujunya. Mengapa kalau mereka memang pantas masuk neraka, tidak kalian biarkan Tuhan mereka sendiri saja yang menyiksa mereka? Kapan kalian mendapat mandat wewenang harinya untuk menyiksa dan melaknat. Allah Akbar. Syirik adalah dosa paling besar dan syirik yang paling akbar adalah mensekutukannya dengan mempertuhankan diri sendiri, dengan memutlakkan kebenaran sendiri. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.